ini sepertinya sudah hampir habis juga ya punya punya Syekhuna aku Amam itu. Insya Allah kalau ini sudah habis nanti anak akan bikin soal-soal pertanyaan tapi secara secara umum bukan berarti rinci sekali nah, nanti dikerjakan dikerjakan di waktu jarak bukan kerjakan di rumah kerjakan di waktu jarak ada eksemin <laughs> nggak apa yang mudah insya Allah untuk apa? Untuk kita bikin ijazahnya insya Allah. Kita punya ijazah dari sang penulisnya. Semua anak-anak juga, tapi ya tentunya soal untuk anak-anak dibikin mudah-mudah, insya Allah. Nah, biar semangat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah taala Terakhir pembicaraan masalah apa? Masalah para wali itu ya. Oh, cinta kepada Rasulullah. Sekarang ar-ru'ya al-manamiyah. Bagaimana akidah kita tentang masalah mimpi? Wa ru'ya al-manamiyah yaitu mimpi sama ru'ya itu mimpi, manamiyah ketika tidur. Ala arba'ati aqsam. Ada empat macam al awal ru'ya minallah mimpi yang datang dari Allah ini pasti benar yang kedua, ru'ya minas syaitan. Mimpi yang datang dari setan. Wahyal hulm. Ini yang dinamakan sebagai hulm. Ya, mimpi dari setan itu istilahnya hulm. Yang lain mengatakan hulm itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Memang tidak berguna dia. Kemudian yang ketiga hadis nafas yaitu pembicaraan jiwa. Siang, uh, siang harinya dia mimpi, eh, siang harinya dia berhayal dapat apple, uh, malamnya tidur lihat apple misalkan Baik. Iya. Atau seperti tadi kita barusan bicara tentang Abdul Khattab, tentang eh siapa tadi? Tentang Abdul Qadir, Abdul Qadir ini Barusan kita nyempatkan tidur, wah mimpi. Abdul Khattab ngirim SMS ini, cerita ini, cerita itu. Ternyata <laughs> mimpi. Kemudian yang keempat adalah adzghatu ahlam yaitu sebagaimana disebutkan di sini takholi yaitu campuran sama sesuatu yang sia-sia campuran campuran macam mana maksudnya perkara yang bercampur-campur dalam hati melihat sesuatu yang aneh yang tetapi tidak ada maknanya itu namanya abdul akhlam hmm, sekedar apa ya mungkin sekedar gerakan-gerakan otak kita dan sebagainya hmm, serabut ya sesuatu yang serabut ya disebutkan di dalam kitab al atqiya punya Ibnul Jauzi itu ada seseorang yang dia badannya besar gagah orangnya terpelajar dan ahli ahli sastra dia datang kepada seorang e, datang kepada penjaga istana istana siapa itu Abu Ja'far Al Mansur padahal Abu Ja'far Al Mansur terkenal orangnya memang bakhil pelit nggak suka kasih uang sementara orang ini pengen apa pengen dapat uang akhirnya dia bilang kepada si penjaga tolong kasih tahu Amirul Mukminin saya mau menghadap saya mau menyampaikan mimpi yang penting nah, si penjaganya ini sopan dia bilang waihat kasihan kamu kamu nggak tahu Amirul Mukminin itu paling tidak percaya pada mimpi pokoknya nggak ada gunanya kamu cerita mimpi tentang dia maka orang ini bilang ya sudah kalau memang anda nggak mau menyampaikan tetapi ini adalah sesuatu yang besar kalau anda sampai nggak menyampaikan dan nanti terjadi sesuatu pada Amirul Mukminin itu saya nggak tanggung jawab wah ketakutan langsung itu penjaganya langsung udah oh, ya, tunggu tunggu akhirnya dia menyampaikan ke ke Amirul Mukminin ini ada orang yang di depan pintu dia gayanya bagus bajunya juga baik bahasanya pun baik nah, dia bilang mau menyampaikan mimpi yang terkait dengan anda nah, terus Abu Ja'far masuk mengatakan wah ya kamu kan sudah tahu bahwasanya aku nggak percaya masalah mimpi-mimpi itu terus dia mengatakan ya saya juga sudah bilang gitu tetapi dia bilang kalau tidak disampaikan dan nanti terjadi sesuatu maka dia nggak akan tanggung jawab nah Abu Ja'far mikir wih jangan-jangan bahaya wahnya udah eh, bawa sini bawa sini nah, akhirnya disampaikan akhirnya didatangkan orang itu nah, kemudian kemudian ditanya kamu mau cerita apa dia bilang saya mau cerita mimpi wah hat kamu tahu kan aku ini nggak suka nggak percaya pada mimpi-mimpi wah Amirul Mukminin saya sendiri nggak percaya pada mimpi tetapi tolonglah ini adalah amanah saya harus menyampaikan kemudian yaudah kamu ceritakan apa itu dia bilang semalam saya itu mimpi didatangi seseorang yang karena lupa bajunya apa disebutkan bajunya bagus dan ucapannya itu fasih dia mengatakan sampaikan kepada Abu Ja'far al-Mansur bahwasanya nanti dia eh bahwasanya dia itu nanti malam yaitu hari berikutnya dia akan mimpi melihat 30 permata yang warnanya merah yang cemerlang disebutkan dengan bahasa satu persatu permata merah warnanya cemerlang 30 buah semuanya dan dia besar-besar dan itu pertanda umur dia umur dia masih akan panjang selama 30 tahun sampaikan itu terus eh, terus setelah sampaikan itu maka si Abu Ja'far bilang kalau memang nanti malam aku benar-benar mimpi ini maka kamu akan dapat hadiah banyak tapi kalau enggak aku penggal kamu oh. Nah, terus ya sudah dia minta izin pulang pulang terus pada pagi harinya dia dipanggil lagi bagaimana Amirul Mukminin Iya benar, tadi malam aku mimpi itu katanya. <laughs> Melihat 30 permata warnanya merah besar-besar. Oh, ternyata mimpi kamu benar. Sudah kamu minta apa? kami Amirul Mukminin. Saya perlu rumah. Wah, sudah kamu dikasih rumah di sana. Saya juga perlu perlu baju yang bagus-bagus. Ah, dikasih dikasih 10 baju yang bagus-bagus. Dan dikasih beberapa apa? Beberapa hamba sahaya. Wah. Oh, jadi tuan tuh. Iya. ya, terus ketika dia mau pulang, ditanya sama penjaganya, gimana kok bisa benar gitu? Apa apa benar sih Anda mimpi kayak gitu? ya rahasia sebenarnya aku nggak mimpi apa apa nah, terus si penjaga itu tanya anda nggak mimpi apa-apa tapi kenapa dia bisa eh beliau bisa mimpi itu kenapa inilah yang namanya hati sunnah sengaja saya bicara dengan fasih satu persatu sampai hal itu terbayangkan di hati raja itu maka seharian Amirul Mukminin akan mikir membayangkan oh ternyata akan dapat permata 30 menunjukkan kekuasaanku masih 30 tahun akhirnya malamnya akan beliau mimpi. insya Allah akan mimpi itu itu bukan mimpi asli itu cuma hadis nafas oh, sekali <laughs> nah, uang tapi ya haram haram itu masuk dalam masuk dalam apa min akro ya termasuk hmm. kedustaan yang terbesar adalah seseorang yang mengaku apa mimpi melihat sesuatu padahal tidak karena ini terkait hmm. dengan wahyu Makanya Imam Malik mengatakan, ayu tala abu bi wahyin min Allah. Apakah orang itu hendak bermain-main dengan wahyu Allah? Karena memang mimpi itu wahyu. <laughs> Maka ini dosa besar. Tapi biasa orang yang suka mendekat ke raja harus siap untuk pandai berbohong biar dapat uang banyak. Hmm, Alhamdulillah. Baik. Wa fi bukhari bi rakam sab'ati alaf wa sab'ata asyar wa Muslim bi rakam alfain mi'atain salasa wa sittin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Seandainya beliau enggak nulis bi rakam, kita enggak perlu baca. Kalau kala Rasulullah SAW, "Idza zaman, lam takad takdzibu ru'yal mu'min." Apabila zaman itu sudah berdekatan, yaitu menjelang hari kiamat memang, waktu sudah semakin semakin cepat. Hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu tidak berdusta. Kata para ulama, hikmahnya apa disebutkan di dalam syarah itu bahwasanya menjelang hari kiamat sudah semakin banyak ke kemaksiatan, semakin banyak kebodohan, semakin banyak perkara-perkara yang membuat orang mukmin itu terasing di dalam agamanya. Terasing di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka sedih. Mereka menyendiri di rumah, menyendiri di kebun-kebunnya, menyendiri di hutan-hutan dan sebagainya maka ketika itulah Allah Ta'ala menghibur mereka dengan mimpi-mimpi yang benar. Dikasih tahu perkara-perkara yang mengagumkan dan sebagainya. Sebagai hiburan. Wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan mimpi seorang mukmin itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Bukan berarti dia boleh mengaku nabi, tetapi apa? Dan mengaku bahwasanya aku dapat wahyu dari Allah tidak boleh. Tetapi apa? Ini adalah sesuatu yang amat lemah sebenarnya. Alamat bahwasanya apa? Kenabian dibagi menjadi 46. Dia hanya seper 46. Itu sudah lemah sekali. Makanya tidak boleh seseorang mengatakan, oh aku dapat wahyu dari Allah, aku berhak untuk mendatangkan syariat mengaku begini begini begitu nggak boleh. Itu hanyalah apa? Itu hanyalah isyarat. Dan dari mana kita menjamin itu adalah dari Allah? Kita nggak tahu jangan-jangan setan yang datang atau jangan-jangan itu adalah akhlak, yaitu adul akhlak sesuatu yang serabut. Maka tidak boleh kita memastikan bahwasanya ini dari Allah. Karena kita bukan orang maksum. Wa maka naminan nubuwah fa innahu la yakzib. Sesuatu yang datang dari kenabian maka dia tidak berdusta. Memang. Kalau itu memang dari Allah maka dia pasti benar. Hanya saja untuk kitanya kita tidak tahu ini datang dari Allah ataukah hasil dari apa hati sunnah dan sebagainya. Qala Muhammad ibn Sirin wa ana aqulu hadhihi. Qala dan aku mengucapkan ini juga karena Muhammad bin Sirin memang yang beliau muhadis meriwayatkan dari Abi Hurairah dan lain-lain. Wa kana yuqal ar-ru'ya salasah. Mimpi itu ada tiga macam. Hadisun nafas, pembicaraan jiwa, wa tahwifus syaitan dan uh, teror, penakut-nakutan yang datang dari setan, wa busra minallah dan kabar gembira dari Allah. Faman ro'a syai'an yakrahu, maka barang siapa melihat sesuatu yang tidak dia sukai, fala yakussahu ala ahad. Hendaknya dia jangan menceritakan itu kepada seorang pun. Wa yakum wal fal yusalli. Hendaknya dia hendaknya dia bangun dan dia sholat. Kalau wakana yukrahu al gul Ini mereka nulis gul. Tetapi yang yang rojih di dalam hadis adalah ghil bin naum al-ghul yaitu apa belenggu rantai-rantai yang besar yang membelenggu tangan dan sebagainya dan memang Imam Ibnu Qayyim mengatakan rata-rata kalau ghul itu tafsirnya adalah buruk bisa jadi dia adalah tafsir bahwasanya orang ini orang jahat sehingga masuk dalam neraka. Kenapa? Karena di dalam neraka mereka akan dibelenggu. Atau bisa jadi maksudnya adalah orang ini orang yang bakhil diambil dari firman Allah Ta'ala ucapan orang Yahudi itu ya Tuhan maglulah naudzubillah gulat aidihim walau ini bima kalu wakana yoji buhumul qaid dan mereka suka dengan al qaid yaitu apa tali kalau gul ini adalah rantai besar adalah ah, ah, ataupun qaid ini ini tali biasa wa yuqal al qaid sabatun fiddin bahwasanya qaid itu adalah apa kekokohan di dalam agama banyak kisah-kisah yang disebutkan tentang Muhammad bin Sirin, tentang apa? Takwil mimpi yang beliau lakukan. Disebutkan di dalam apa? Siar Alamin Nubala itu, kisah-kisah yang aneh-aneh dan mengagumkan kan seakan-akan memang beliau tahu yang gaib padahal enggak. Tapi itu adalah ilham dari Allah bahwasanya ini maknanya ini, ini maknanya ini dan sebagainya. Sayangnya Anak sudah lupa banyak kisah-kisah yang beliau sebutkan selain masalah adan. Banyak kisah yang lain-lain yang hebat-hebat di situ di dalam siar alamin nubala. Hmm. Baik. Wa qala Allah Ta'ala qalu abghasu ahlam. Allah Ta'ala berfirman, ucapan dari siapa? Para pemimpin, e, para bangsawan di Mesir itu. Mereka mengatakan mimpi anda itu adalah sesuatu yang ya tadi serabut tidak ada maknanya Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin, bi alimin. Dan kami tidak tahu tentang masalah takwil mimpi. Hmm. Dari sini apa faedah yang kita ambil? Dan itu disebutkan panjang lebar di dalam faedah surat Yusuf. Bahwasanya apa? Orang yang tidak tahu takwil mimpi, hendaknya dia jangan memaksakan diri untuk menafsirkan. Karena ini terkait dengan wahyu Allah Ta'ala. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Atau bisa kita bilang, adapun kalau dalam kitab, artinya bisa ini, ini, ini. Tapi kenyataan untuk kamu yaitu tanya kepada ahlinya. Yang di dalam kitab itu itu sekitar apa? Sekitar pendekatan. Kurang lebih demikian atau demikian atau demikian. Wala bagi ala ru'ya eh, wala apa? Wala bani ala ru'ya ayu hukmin syar'i. Tidak ada satu hukum syar'i pun yang dibangun di atas mimpi setelah apa? Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa ma hiya minal mubasyirat. Hanyalah dia itu sekedar apa kabar gembira. ada ru'yal anbiya eh, apa ada apa? Ada ru'yal anbiya fahiya haq. Kecuali mimpi para nabi maka itu benar. apa apa? Mimpi orang yang di zaman Rasulullah yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Seperti mimpinya siapa? Mimpinya Abdullah bin Zaid, mimpinya Abu, eh, mimpinya Ibnu Umar, maka itu adalah mimpi yang dibenarkan oleh Rasulullah dan sehingga dia adalah bagian dari wahyu. Adapun sepeninggal Rasulullah, maka dia bukan apa? Bukan sesuatu yang hak. Kecuali satu case saja. Case siapa itu Zaid bin Harithah. E, bukan Zaid bin Harithah apa? Kharijah bin Zaid kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu kisahnya Kharijah bin Zaid. Oh, bukan, bukan. Astagfirullah. Memang Kharijah bin, bin Zaid juga meninggal di zaman itu, tetapi case-case ini case-nya siapa Zaid bin Sabit. Aduh, kita kita bingung. Bingung siapa namanya ya? Eh, Sabit bin Qais bin Syammas Iya, khotibnya Rasulullah. Sabit bin Qais bin Syammas Ketika terjadi peperangan melawan siapa? Melawan Ahlul Yamamah. Kemudian Sabit meninggal, Sabit bin Qais bin Syammas Ketika beliau meninggal itu, ada seorang sahabi yang mimpi. Mimpi ditemui oleh beliau mengatakan, mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya baju besiku dicuri orang dan barangnya itu ada di sana. Disebutkan di bawah apa tumpukan jerami di rumah di sana. Tolong ambilkan itu dan itu adalah untuk membayar hutangku yang ada di bulan disebutkan. Ternyata disampaikan kepada Umar kemudian Umar mengatakan kita tidak akan membenarkan wasiat lewat mimpi kecuali untuk dia. Karena ini memang sahabi yang besar. Hmm. dan memang harus dibuktikan kemudian mereka pergi ke tempat itu ternyata betul di balik tumpukan jerami itu ada baju besi milik Sabit bin Qais nah, manakala memang buktinya jelas maka Umar melanjutkan wasiat tersebut pada awalnya setelah orang mati tidak boleh ada apa wasiat hmm. wasiat yang lewat mimpi itu karena apa nanti banyak kedustaan nanti orang mengaku begini mengaku begitu nanti ada setan yang membantu meletakkan barang ah, bahaya nanti maka secara umum hukum syari tidak dibangun dengan mimpi selain eh, selain apa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibenarkan oleh beliau. Tayyibal al imanu biwujudi syaitan. Kita beriman akan adanya setan wal jin. Wa nu'minu biwujudi syaitan al-la'in wa junubih. Kita beriman akan adanya, bukan percaya pada setan, tapi adanya setan hmm. yang terlaknat dan tentara-tentara dia. Qala Ta'ala Ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai Bani Adam, janganlah jangan sampai setan itu memfitnah kalian, yaitu menyesatkan kalian. Yaftinannakum eh yudillannakum kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan itu telah mengeluarkan ayah bunda kalian dari surga. Ini menunjukkan setan itu ada. Setan jadi apa? Syatona, yaitu Pawilon fisyar. Berlama-lama di dalam kejelekan atau maknanya adalah tamarrot yaitu yang suka membangkang yaitu setan wa qala ta'ala inna syaitana lakum adu sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian fattakhidhuhu aduwa maka jadikan dia itu sebagai musuh innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir hanyalah dia itu menyeru para pengikutnya yaitu tentaranya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala ini memang luar biasa pengkhianat. <coughs> Ah, sudah orang sudah setia pada dia malah diajak ke dalam neraka. Memang kurang ajar. Nah, begitu masuk neraka nanti apa? Setan akan setan akan berkhotbah. Wa qala syaitanu lama fudiyal amru inna wa huwa atakum wa atal haq wa wa'atukum fa akhlastukum. Sesungguhnya ya, ketika perkara telah diselesaikan, maka setan bicara kepada anak buahnya di dalam neraka itu. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar dan aku juga memberi janji pada kalian terus aku ingkari itu. Fama kana liya alaikum min sultanin illa ang da'autukum fastajabatum li. Aku tidak punya kekuasaan apa-apa terhadap kalian kecuali sekedar aku ajak kalian kemudian kalian penuhi seruanku. Bala hmm. talumuni walumu anfusakum. Jangan celah aku, celah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Sesungguhnya aku tidak bisa menolong kalian, kalian juga tidak bisa menolong aku. Ini kafartum bima asraftumuni min qabl bima tumuni min qabl. Sesungguhnya aku mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan terhadapku sejak sejak dulu. Iya, kurang ajar. Enggak <laughs> mau bantu setelah itu. Ini tentang setan. Coba kita lihat di sini, inna syaitana lakum adu. Harusnya apa? Aduun lakum. Jar majrur harusnya di belakang adu. Ternyata didahulukan menunjukkan apa? Memang musuh sejati kita adalah setan. Hmm setiap orang yang bermusuhan dengan kita ada kemungkinan untuk apa? Jadi baik. Ada kemungkinan untuk kita berdamai dengan dia. Tapi untuk setan tidak mungkin kita damai dengan dia. Kita damai dengan dia justru dia akan apa? Menyesatkan kita dan mencelakakan kita. Bagaimana cara kita damai dengan dia itu? Kita nggak berpikir biar dia bisa mendekat kita, malah kita yang dikencingi nanti. Nauzubillah. Bahkan dia yang akan masuk ke dalam badan kita, makan minum dari makanan kita, nanti berak di dalam tubuh kita. Nauzubillah. Maka harus baik-baik menjaga zikir untuk kita, untuk anak anak kita dan sebagainya ya. Tidak dimasuki setan, tidak diganggu setan dan seterusnya. Karena setan adalah musuh ya, tidak mungkin bisa berdamai dengan kita. Sebaik apapun kita pada dia, dia akan menyeret kita ke dalam neraka. Nauzubillah. Baik. Kalau wa kadza nu'minu biwujudil jin. Kita beriman kepada adanya jin. Ada di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah orang yang mengatakan kami nggak percaya adanya jin, nggak kelihatan dan juga nggak apa-apa, nggak ada suara. Maka beliau mengatakan kita percaya adanya jin. Kita sudah lihat langsung bagaimana ada orang yang kemasukan jin. Padahal orangnya ini hanya bisa bahasa Arab, tapi dia ternyata bisa bahasa Farsi, bisa bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini dengan nada suara yang aneh-aneh. Ini bukan dari dia. Setelah dia sadar, dia nggak tahu bahasa-bahasa itu dan nggak paham tadi bicara apa. Kita percaya bahwasanya jin itu ada maka memang dia ada. Walaupun orang tidak percaya. Seperti yang dialami oleh siapa? al amas Alamat ahli tauhid dan ahli hadis. Dia pernah makan bersama jin. Jinnya ziarah ke rumahnya. Nah, Amas makan. Jinnya datang, tapi nggak kelihatan, cuma bicara. Nah, Amas pemberani berani si Amas. Sudah dikasih makan nasi, padahal beliau miskin. Kasih nasi. Makan. Dimakan, diangkat. Disebutkan, dan sarannya sohe aku melihat itu nasinya naik ke atas kemudian hilang ke atas hilang terus Amas tanya di antara kalian ada itu juga nggak ada virko-virko? oh iya banyak virko dari kami seperti kalian siapa virko yang paling jelek Rofidoh <laughs> dia sendiri tahu firqah Rofidoh jelek ini ini jin baik tapi jin bisa makan tulang Ya, kalau diizinkan bisa. <laughs> karena karena yang disebutkan di dalam hadis itu bahwasanya jin minta tambahan. Nah, kalau tambahan ya tulang dan yang lain-lain itu. Maka berarti bisa juga dia makan yang lain. Tayyibal wa annahum yang betul apa itu? Eh khalqun apa? Wa annahum khalqun min makhluqatillah. Bahwasanya mereka adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Hmm. Jin ada. Wa humus salihun wa talihun. Di antara mereka ada yang soleh, di antara mereka ada juga yang jahat. Seperti yang disebutkan di uh, disebutkan oleh Imam eh, Al-Baihaqi rahimahullah taala dalam Sunanul Kubra dengan sanad yang sahih di zamannya Umar. Ada seorang wanita yang kehilangan apa? Kehilangan suami. Sudah ditunggu sekian lama enggak enggak muncul-muncul. Kemudian Umar mengatakan, kamu tunggu empat tahun dulu untuk jaga-jaga. Ah, setelah ditunggu empat tahun, kemudian apa? Ternyata memang nggak muncul. Akhirnya apa? Akhirnya istrinya menikah lagi. Setelah menikah, ternyata suaminya datang. Datang menuntut ke Umar. Umar tanya, di mana saja kamu selama ini? Dulu kita kita tulis hadis itu dan dan kita naikkan kisahnya ya memang betul kisah itu betul. Dia mengatakan wah Amirul Mukminin, saya diculik oleh jin Nah, gimana kisahnya? Dia mengatakan ketika saya jalan-jalan, kalau tak salah disebutkan itu apa? Indah guru bisamas kalau tak salah. Ketika maghrib. Makanya memang dalam hadis Jabir itu, anak-anak disuruh untuk masuk. Dan pintu-pintu ditutup. Karena saat itu adalah setan sedang sedang bertebaran. Karena bisa jadi yang biasa tidak menyambar nanti tiba-tiba menyambar dan sebagainya. Adapun setelah mendekati isya boleh kita kita buka lagi. Kalau sudah datang fahmatul isya boleh anak-anak keluar rumah tapi ya jaga-jaga ya. Nah, ternyata apa? Walaupun dia dewasa, disambar oleh jin dan hilang. Katanya saya dibawa dan dimasukkan dalam penjara, katanya penjara jin. Terus ditanya sama Umar terus, kamu makan apa di sana? Dia bilang saya dikasih full, dikasih makanan kacang, katanya. Selama empat tahun, katanya bentuknya aneh-aneh mereka. Nah setelah empat tahun itu datang serangan dari pasukan jin muslim. Memang jin sendiri berkelompok-kelompok. Jin muslim menghantam mereka, kalah mereka. Orang kafirnya kalah. Kemudian mereka mengatakan, sepertinya kamu bukan dari jin. Iya, saya dari manusia. Nah, kemudian diajak untuk apa? Diajak untuk pergi. Pulang ke mana? Pulang ke wilayah mereka. Katanya seperti gerakannya seperti angin. Seperti angin, nah kemudian mereka bilang, kalau kamu mau, kamu tinggal bersama kami. Diajak ibadah bersama dan sebagainya. Kalau kamu mau, kamu boleh kami antar pulang. Ternyata dia milih pulang. Ya, memang lebih suka dengan jenisnya sendirilah manusia. Hanya dia milih pulang, tiba-tiba aja dia udah di negerinya lagi Nah, datang ke Umar dalam keadaan sudah nikah istrinya empat tahun lah tapi ya dianggap sudah meninggal. Maka kemudian Umar bilang, ah, kamu boleh milih, kamu milih kembali ke istrimu dan maka yang ini aku ceraikan dulu, maksudnya aku pisahkan pasangan tadi atau kamu mendapatkan mendapatkan harga maharmu. Dia milih sudah dapat harga mahar aja lah. Biar mereka yang sudah nikah ya sudah jangan kita ganggu istilahnya. Ya sudah dia diganti maharnya. Hmm. Makanya para ulama membangun hadis, membangun fikih dalam kisah itu bahwasanya apa kalau seorang mafkut, seorang yang hilang, maka sebaiknya ditunggu empat tahun dan ini adalah madhamnya Imam Ahmad. Hmm. Setelah empat tahun maka ya sudah nikah. Yang yang ingin menikah. Karena memang untuk jaga-jaga barangkali apa? Sekedar dia ditahan oleh oleh orang-orang kafir di negeri mana setelah mendekati empat tahun ternyata balik lagi bisa gitu aja kasihan. Memang ini musibah. Baik, berarti syahidnya adalah apa jin itu benar-benar ada dan bukti itu terlalu banyak untuk disebutkan. Baik. Di antara mereka ada yang baik dan juga ada yang soleh. Kal firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan jin-jin yang baik. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasidun. Di antara kami ada yang muslim, di antara kami ada juga yang jahat. Qasidun eva jirun orang yang jahat. Hmm. Faman aslama, tapi maksudnya jahat di sini apa? Jahat sampai tingkat kafir, muslim dan kafir. Faman aslama faula ikataharrau rasyada. Barang siapa dia masuk Islam, maka mereka itulah orang yang memang menginginkan kelurusan. Ini ucapan bagus dari jin. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam ada Adapun orang-orang yang jahat, yang kafir itu, maka mereka akan menjadi kayu bakarnya jahanam. Wa hum mukhatabuna syariah. Mereka juga terkena beban syariat. Wa tajibu alaihim ta'atullahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam mereka wajib untuk mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW ala fahmi salaf, mengikuti manhaj salaf. Bukan mengikuti apa kelompok sendiri-sendiri, bukan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Well, tentang takwil mimpi tadi. Hmm. <clears throat> Seseorang yang memboleh boleh takwil mimpi itu dia belajar ke ada ilmu ataupun memang dia kalau yang disebutkan oleh Syekhuna Yahya Hafizahullah, takwil mimpi itu adalah ilham. Ilham dari Allah. Tetapi juga apa? Ada orangnya itu diharuskan untuk memiliki akidah sohihah. Kalau akidahnya batilah seperti apa? Seperti sufiah, nanti takwilnya aneh-aneh. Rusak nanti takwilnya. Maka dia harus belajar akidah yang benar, tahu dasar-dasar takwil mimpi. Dasar takwil mimpi sebagaimana disebutkan oleh oleh Nablusi tidak juga sama disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa di dalam I'lamul Muwaqqi'in yaitu apa? Dilihat dari Al-Qur'an, dia harus hafal Al-Qur'an dan paham betul isyarat-isyarat Al-Qur'an. Ah, Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Maat, beliau membahas panjang lebar masalah takwil mimpi dan bagaimana caranya dan contoh-contoh yang ajaib di di kisah tersebut. Dan ini juga dijelaskan terkait dengan adat dan bahasa orang yang melihat itu terkait dia. Makanya Imam Ibnu Qayyim, oh ini panjangnya nggak apa ya untuk tambah ilmu. Beliau memberikan contoh ada seseorang yang datang kepada seorang syekh. Syekh ini guru dari Imam Ibnul Qayyim, tapi ulama yang lain. Eh, kalau tak salah kuningnya Abu Abdullah siapa? Nah, lupa namanya sudah lama itu. Di Zadul Ma'ad. Orang ini mengatakan eh, gimana awal kisahnya itu ya? Orang ini mengatakan saya bermimpi memiliki eh, di dua kaki saya itu ada apa? Ada gelang dari emas. Kemudian gelang dari emas itu di dicabut oleh apa? Dicabut oleh oleh paman saya. dicabut oleh paman saya, kemudian eh, anak lupa lafadznya paman saya di paman saya ternyata di diambil oleh orang. Kemudian saya ambil lagi paman saya itu. Dan saya berteriak, "Khalkhali, khali." Oh, bukan bukan paman. Ada orang yang berusaha mencabut gelang kaki saya yang dari emas itu. Maka saya cabut lagi dan saya panggil. Saya bilang apa? Khalkhali, khali. Yaitu biarkan gelang kakiku, biarkan gelang kakiku. Apa maksudnya ini? Dia nggak bilang paman atau apa. Al-Muhim ada orang yang menarik itu. Maka uh, Abu Abdullah ini mengatakan apa? Kamu namamu Abdul Qadir, Uh, Abdul Qadir Dia malah iya kok bisa tahu? Iya karena apa? Aku mendapat firasat ketika gelang kakimu ditarik kemudian kamu ambil lagi bisa berarti kamu ini Abdul Qahir. Karena apa? Kamu kuat. Kemudian masalah gelang kaki menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kamu punya punya paman. paman kamu itu akhlaknya nggak kamu sukai. Kenapa? Karena gelang kaki yang terbuat dari emas, laki-laki nggak suka. Jelas, kita nggak suka wanita wajar. Tapi karena dia laki-laki dan dia gelang kakinya terbuat dari emas, dia nggak suka. Hmm. Menunjukkan apa? Kamu punya paman dan pamanmu ini akhlaknya nggak baik. Kemudian ketika pamanmu itu, kemudian paman kamu itu di, ditangkap oleh pemerintah atau siapa Kemudian ah, kamu berusaha untuk menyelamatkan pamanmu. Makanya ketika kamu bilang khol kholi, yaitu biarkan gelang kakiku, itu maknanya adalah kholi kholi, yaitu apa? Lepaskan pamanku. Paman kan khol. Nah, ini maksudnya Allah oh, takwil yang dalam sekali dengan bahasa Arab. Dan ternyata kamu berhasil. Yang berkata, iya kan betul. Kemarin-kemarin paman saya ditangkap pemerintah, saya perjuangkan akhirnya lepas lagi. <laughs> itu memang luar biasa. Dan banyak contoh beliau sebutkan. Allahu a'lam. Jadi itu memang satu cerita dan mimpi ya? Mimpi yang buruk. Rasulullah mengatakan jangan kamu ceritakan kepada kecuali kepada ahlinya atau orang yang kamu cintai. Kenapa? Seandainya itu mimpi yang bagus, maka dia akan cerita dengan baik, bukan orang yang hasad. Tapi kalaupun mimpimu itu jelek, maka orang ini akan berikan wasiat, sebaiknya kamu persiapan begini, sebaiknya kamu langkahnya begini. Adapun kalau orang hasad bahaya Coba misalkan seperti yang di zaman Rasulullah. Ada sahabat bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah tadi malam saya mimpi. Kepala saya dipenggal sama orang. Kemudian kepala saya menggerinding Saya kejar kepala saya itu. <laughs> Coba kalau ini diceritakan pada orang yang benci dia apa itu? Hmm. Mungkin dia akan bilang, kamu akan mati. Hmm. Namanya orang hasad. Tapi Rasulullah bilang, kalau salah seorang dari kalian dimainkan oleh setan, jangan cerita ke orang-orang. Nah, Rasulullah paham ini permainan setan aja itu nggak ada kaitannya kamu akan celaka atau apa. Hmm. Jadi memang akan kepada apa orang yang ahli atau orang yang sayang sama kita. Biar ya, biar tidak jelek hatinya. Karena ada hadis yang diperselisihkan, dohirnya Hasan. Rasulullah mengatakan apa itu? Eh, ru'yal eh, apa? Ru'yal mana fi fi ihdari rijlai ta'ir. Sesungguhnya mimpi itu di salah satu kaki dari dari se, seekor burung fa mata fukirat atau mata uwilat eh, mata ufirat waqa'at kapan saja dia ditakwilkan maka dia akan terjadi maka jangan kita ceritakan pada orang yang jelek pada orang yang benci sama kita kalau takwilnya ternyata dia asal dan jelek oh bahaya tapi ulama yang lain membantah nggak demikian dibantah dengan kisah-kisah di dalam apa surat eh, Nabi Yusuf dan lain-lain gitu wallahu a'lam jin kan? jin jin Islam kalau kita baca ayat-ayat kursi dia tak takut nah kalau dia Islam tetapi dia jahat dan dia dalam posisi zalim dia akan terbakar juga. Banyak kisah hmm. macam itu. Dia muslim tapi karena dia durhaka tetap disuruh keluar nggak mau dibacain Quran kepanasan juga. Oh. Tetap dia kena bukan berarti aku Samsung tapi aku muslim. Terbakar apa-apa. Tetap dia gak bisa apa-apa itu terbakar dia. Kalau kalau yang bakar orang yang soleh dan sebagainya. Preman muslim. Oh. Preman muslim.